Insyaallah kelanjutan kajian kita yaitu tentang arkanul iman, rukun-rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kita telah menyelesaikan bagian yang pertama daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini hari Kamis tanggal 2 Sofar 1430 Hijriah yang bertepatan dengan 29 Januari 2009 kita lanjutkan kajian kita tentang yang kedua yaitu al-iman bi rububiyatihi iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah al-i'tiqad al-jazim bi anna Allah taala wahdahu huwal haq keyakinan yang mantap bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan Ar-Rabb adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Yang dimaksud dengan Rob adalah Al-Khaliq Allah adalah Maha Pencipta Al-Malik Yang memiliki segala-galanya Al-Mudabbir Yang mengatur semuanya Al-Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir Allah Maha Pencipta Tidak ada satupun ciptaan di muka bumi ini Melainkan semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memiliki tidak ada satupun di alam semesta ini bukan di bumi saja di alam semesta ini melainkan dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada satupun di alam semesta ini melainkan dia itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Al-Mudabbir ada juga yang menyebut dengan Al-Amir Artinya Allah yang memerintah Yang mengatur sama dengan yang memerintah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Taha ayat 60 Qala qamar rabbukuma ya Musa Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in." khalqahu Suma hada Surah Toha ayat 60 Ini ketika terjadi percakapan antara Nabi Musa dengan Fir'aun Fir'aun berpaling dari Nabi Musa Tidak mau menerima ajaran Nabi Musa Kemudian Fir'aun mengatakan Tuhanmu itu siapa wahai Musa Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa Tuhan kami adalah Allah yang telah memberikan, yang telah menciptakan segala sesuatu dan juga sekaligus memberikan hidayahnya kepada segala sesuatu. Jadi inti daripada rububiyah berkisar pada tiga permasalahan saja. Yaitu yang pertama-tama al bahwasanya Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu selain Allah dia adalah makhluk selain Allah berarti makhluk Bagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di antaranya di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 2. وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu Dan juga telah menentukan takdirnya Tadi itu surat Toha ayat 50 ya, bukan 60 yang benar surah Toha ayat 50 bukan 60. Jadi yang menciptakan semuanya ini Allah. Yang menciptakan masjid ini siapa? Allah. Yang menciptakan komputer siapa? Allah. Yang menciptakan karpet siapa? Allah. Adapun orang lain pabrik karpet itu hanya membuat bukan menciptakan. Jadi kalau dikatakan mereka itu memproduksi, menciptakan karpet, maka itu adalah nisbi. Itu adalah bukan sebenarnya, bukan hakikatnya. Itu hanya disandarkan kepada mereka saja. Karena dimaksud dengan menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Sebenarnya sebenarnya sudah ada karpet, bahan dasarnya semuanya sudah ada. Dia tinggal nyusun-nyusun saja. Komputer bahan dasarnya semua ada, ada, dia tinggal nyusun-nyusun saja. Kalau yang dimaksud dengan pencipta itu adalah dari tidak ada, kemudian dia menjadikan ada. Karena itu Allah juga menyebutkan manusia adalah pencipta, tapi pencipta bukan yang hakikatnya. Artinya dia itu yang membuat, yang menyusun. Dia itu yang yang itu yang berupaya untuk mengatur bahan-bahan yang telah disediakan untuk diatur itu. Karena itu Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maha suci Allah, pencipta yang terbaik. Ahsanul khaliqin. Pencipta itu ada banyak manusia, tapi bukan pencipta yang sebenarnya. Dia hanya membuat saja, membuat saja. Pencipta yang terbaik dan benar-benar pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian cakupan rububiyah yang kedua adalah al al al mulk kepemilikan. Allah adalah pemilik segala sesuatu. Semua yang selain Allah itu adalah dimiliki, bukan pemilik. Yang pemilik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 107 Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah itu miliknya adalah semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Semuanya milik Allah. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran ayat 189, "Walillahi mulkus samawati wal ard." dan milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Semuanya milik Allah. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran ayat nomor 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah ya Allah engkau adalah malikul mulki. Engkau adalah raja di raja Maharaja, raja, pemilik segala-galanya. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Di tangan Allah semuanya. Kemudian juga tidak ada sekutu dalam kepemilikan ini. Tidak ada satupun yang ikut campur dalam kepemilikan ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 111 walam yakul lahu fil mulk dan tidak ada bagi Allah itu sekutu dalam kepemilikan. Dari sini jelas ya bahwa tidak ada satupun yang ikut memiliki siapapun dia, malaikat, nabi, rasul, wali, siapapun tidak ada. Pemilik mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu dalam kepemilikan. Kemudian juga di dalam surat Fatir ayat nomor 13. Itu firman Allah yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yadri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir subhanallah ayat itu sangat agung kalau kita benar-benar menghayatinya dia Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari serta bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang mengatur semuanya Allah. Semua dalam genggaman Allah. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Kepunyaannya lah semua kerajaan dan orang-orang yang kamu seru, yang kamu sembah selain Allah, tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit hari. Allahu Akbar. Coba ya, renungkan ayat ini. <clears throat> Allah mengajak kita berbicara memakai logika. Tentu kita meminta kepada zat yang bisa memberi. Kenapa dia bisa memberi? karena dia memiliki. Dan tentu kita tidak akan meminta kepada siapapun yang tidak bisa memberi karena dia tidak memiliki. Semuanya milik Allah. Yang selain Allah tidak punya apapun. Ma mingkit min kitmir. Kitmir pun tidak punya. Apa itu kitmir? Kitmir itu kalau diartikan di buku-buku terjemahan kulit ari tapi kalau kita kembali pada tafsir-tafsir dalam bahasa asli bahasa Arab, kitmir itu adalah kulit yang ada ibaratnya kacang ya. Kita baca itu kacang aja. Kacang itu kan ada kulitnya, lalu dibuka. Ketika kacang telah dibuka, di dalamnya ada kacangnya. Sebelum masuk ke dalam kacang ada kulit lagi. Ya, itulah kitmir. Kulit yang tipis seperti itu pun tidak punya. Kalau kita ibaratkan dengan salah, salah ada kulit. Setelah dibuka kulitnya masih ada lagi yang tipis di salah itu. Itu lagi mir. Ini untuk meremehkan. Itu aja tidak punya, kok meminta? Itu aja tidak punya. Kenapa kamu minta? Kepada dia. Kepemilikan milik Allah semata. Tapi nanti mereka tidak punya alasan, kita tidak minta dia, cuma menjadikan dia sebagai perantara. Nah, Allah nggak butuh perantara-perantara seperti itu. Itu perantara yang tidak syar'i. Ada perantara yang syar'i itu nggak syar'i, perantara-perantara model begitu. Kemudian kalau seandainya di dunia ini ada yang mengatakan memiliki, dia tidak memiliki, dia kan raja, malik, raja kan malik, pemilik, ya kan? maka itu hanya terbatas. Paling dia memiliki itu di tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu, amat sangat terbatas. Kalau kepemilikan Allah tanpa batas, kapan saja, di mana saja, semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkap diungkapkan di dalam surat Al-Ghafir ayat 29, "Ya ini lakumul mulkul yawma zahirina fil ard wahai kaum untukmu kerajaan pada hari ini kamu menang di muka bumi maka maksudnya adalah kerajaan yang amat sangat terbatas bagaimana juga para raja raja raja tapi kerajaannya terbatas misalnya raja Yogyakarta di keraton itu kan raja kan ada raja kan. Tapi kerajaannya di keraton itu aja. Di luar itu dia bukan sebagai raja. Dan itu pun juga terbatas. Nanti diganti dia, nanti sakit, nanti mati. Atau misalnya kerajaan negeri tertentu, ya negeri itu aja. Dan itu pun dia tidak berkuasa sepenuhnya. Itu pun juga terbatas. Nanti dia akan mati. Kemudian juga yang ketiga adalah Al-Mudabbir Jadi kita masih berbeda tentang rububiyah ya Rububiyah berkisar kepada tiga permasalahan al qolku penciptaan Al-Mulku kepemilikan Dan yang ketiga adalah Al-Mudabbir pengaturan Atau juga ada yang menyebut Al-Amru perintah Yang memerintah Allah Semua perintah ada di tangan Allah Yang selain Allah itu diperintah. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, yang selain Allah itu diatur. Ini juga di dalam surat Ali Imran ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal amra kullahu lillah." Katakanlah sesungguhnya semua perintah itu milik Allah. Yang benar-benar memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54, "Alalahul lahul khalqu wal amru." Ketahuilah milik Allah penciptaan dan perintah. Yang memerintah Allah, yang ngatur Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 210 Allah juga berfirman, "Wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur." Dan diputuskan perkara itu dan semuanya perkara dikembalikan kepada Allah yang memutuskan Allah yang memerintahkan Allah yang mengatur Allah bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri oleh Allah pernah ditegur di dalam surat Ali Imran 128 salaka min minal amri syai'un kamu tidak punya apapun daripada perintah itu Ali Imran 128. Bayangkan ya, Rasulullah aja oleh Allah dikatakan seperti ini. Wahai Rasulullah SAW, kamu tidak berhak mengatur sedikit pun. Kamu tidak punya perintah sedikit pun. Yang berhak mengatur dan memerintah hanya Allah saja. Engkau wahai Rasulullah SAW adalah hamba Allah, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya engkau Allah diberi kelebihan. Kelebihanmu adalah engkau diberi wahyu untuk menyampaikan risalah risalah Allah untuk menunjuki manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah yang sebenarnya. Kalau Rasulullah SAW tidak punya perintah, tidak punya pengaturan, bagaimana pula yang selain Rasulullah SAW? Rasulullah SAW makhluk terbaik semuanya, lebih baik dari malaikat, dari jin, dari manusia, dari semuanya. Di sini juga jelas bahwasanya tidak ada yang sanggup untuk ngatur. Karena kan ada kesan bahwa orang-orang tertentu dia punya juga punya hak untuk ngatur. Sehingga seakan-akan ada ada dua Tuhan yang ngatur Allah semuanya. Semuanya nggak ada yang ngatur selain Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat nomor 4. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Milik Allah semua perintah sebelum dan setelahnya. Mutlak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau manusia dia memerintah, menjadi pemerintah, menjadi penguasa, menjadi pengatur, maka itu adalah nisbi. Itu bukan pada hakikatnya. Bukan hakikatnya. Terbatas waktu tertentu. Dan itu pun juga dia masih terikat oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak bebas bebas bebasnya. Sebagaimana orang-orang berpuasa, dia merasa dia punya hak untuk mengatur dan memerintah. Sebagaimana Fir'aun di dalam surat Hud ayat 97 Allah berfirman, "Fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'auna birasyid." Mereka mengikuti perintah Fir'aun dan perintah Fir'aun itu tidak memberikan petunjuk yang baik. Ini perintah yang yang nisbi, tidak sebenarnya perintah yang sangat terbatas dan tetap juga terikat kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwan wa akhwati rahimakumullah tentang kisaran rububiyah. Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memiliki selain Allah dan tidak ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita belajar teori seperti ini, maka yang lebih penting adalah kita mempraktekannya. Bagaimana cara mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang rububiyah Allah? Kalau kita benar-benar menghayati yang mencipta semuanya Allah, yang memiliki semuanya Allah, yang mengatur semuanya Allah, kalau kita hayati, kita resapi, kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Kita benar-benar menjadi orang yang bebas sebebas-bebasnya dalam arti tidak mau terikat oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Toh semuanya itu Allah. Yang lain selain Allah ini tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Sehingga kita tidak akan takut kepada siapapun kecuali takut yang syar'i. Dan kita tidak akan berharap kepada siapapun kecuali berharap yang syar'i. Dan yang memberi kita adalah Allah. Yang tidak memberi kita juga Allah. Karena itu sangat keliru kalau orang diberi, lalu dia mau yang memberi dengan pujian-pujian yang luar biasa. Seakan-akan dialah yang benar-benar memberi. Kalau nggak diberi, marahnya marah luar biasa. Seakan-akan dialah yang tidak memberi. Bahkan yang memberi dan tidak memberi adalah yang memiliki, siapa yang memiliki? Allah. Kalau diberi, syukur kepada Allah. Cuma terima kasih kepada orang itu sebagai salurannya. Kalau tidak diberi, jangan marah. Allah belum memberi. Subhanallah luar biasa. Rububiyah ini kalau kita hayati benar-benar ya datangnya Manusia makhluk tidak punya kekuasaan sedikit pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau tadi kita berbicara tentang perintah Allah, Allah mengatur alam semesta, iya kan? Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yasin ayat nomor 82, Inna amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun Perintah Allah itu kalau Allah menginginkan sesuatu, maka cukup Allah mengatakan kepadanya, "Kun," jadilah. Maka jadilah Ini namanya al-amrul kauni. Perintah Allah yang ada di alam semesta. Yang ngatur alam semesta Allah, yang memerintah alam semesta adalah Allah. Tidak bisa kita keluar dari aturan Allah. Tapi juga ada perintah Allah yang lain yang dikenal dengan al amrul syar'i. Perintah Allah berupa syariat Allah yang mengatur hukum-hukum syariat dalam ibadat, Allah yang mengatur hukum-hukum syariat dalam muamalah. Jadi yang ngatur hukum itu harus Allah Subhanahu wa taala. Hukum syariat ibadah, hukum syariat muamalah yang ngatur juga Allah. Di samping Allah ngatur alam semesta, Allah juga ngatur hukum. Ini sudah penting, ikhwan wa akhwati rahimahullah banyak nah, di antara kita yang mengatakan yang ngatur alam semesta itu Allah, tapi yang ngatur hukum juga manusia boleh. Tidak, hukum harus hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah sebagaimana di dalam surah Yusuf hukum itu hanya milik Allah. Kemudian juga di dalam surat Al-Kahf wala yusyriku fi hukmihi ahada Jangan syirik kepada Allah dalam hal hukum. Hukum milik Allah. Kalau ada yang membuat hukum selain hukum Allah, berarti dia syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Hukum milik Allah, dia menyekutukan Allah dalam hukum itu membuat hukum selain hukum Allah yang dikenal dengan al-ahkamul wad'iyah, hukum-hukum buatan tangan manusia, undang-undang dan yang lainnya. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Itulah inti daripada rububiyah. Apa tadi? Al-khalqu penciptaan, Allah yang menciptakan semuanya. Kemudian al-mulku kepemilikan, Allah yang memiliki semuanya. Kemudian al mudabiru atau al-amru perintah atau kepengaturan yang memerintah dan mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat rububiyah yang lainnya yang kembalinya kepada tiga ini. Seperti rizku yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Kembalinya ke mana? Al-Khalqu, Al-Mulku, Al-Amru. Rezeki kembalinya ke mana? Al-Mulku pemilik. Allah memberikan rezeki ada yang memiliki. Kemudian juga al-ihya'u wal imatatu yang menghidupkan dan mematikan. kembali ke mana? Al-khalqu menciptakan. Kemudian juga inzalul ghaib wa imbatul ard wa tasrifur riyah wa idra'ul qulub dan yang lain-lainnya. Menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang mengirimkan angin dan menjadikan perahu itu bisa berlayar di lautan, pesawat bisa terbang di udara, semuanya adalah Allah. Kembalinya mana itu? Ya, Al-Mudabbir ngatur juga Al-Amru. Kemudian pergantian siang yang malam, orang hamil, orang melahirkan, orang sehat, orang sakit, orang mulia, orang hina dan yang lain-lainnya. Semuanya adalah sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan intinya kembali kepada tiga saja. Al-Khalqu wal Mulku wal Amru. Pencipta, pemilik dan perintah pemerintah atau pengatur. <clears throat> Ikhwan rahimakumullah semua manusia mengakui secara fitrah tentang sifat rububiyah Allah. Sebagaimana kemarin tentang <clears throat> wujud Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia secara fitrah mengakui Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki dan yang lain-lainnya. Siapapun dia. Tanyakan kepada orang-orang yang beragama. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang musyrik, termasuk orang-orang musyrik zaman Nabi Muhammad SAW dulu, musyrik Arab. Mereka mengakui Allah itu pencipta, pengatur, pemilik, semuanya diakui. Kalau ada orang-orang ateis yang tidak mengakui, sebenarnya mereka membohongi diri mereka sendiri. Dan itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana tentang Fir'aun yang sangat sombong itu. Fir'aun mengatakan di dalam surat An-Nazi'at ayat 24, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Rabb. Fir'aun mengatakan dia adalah Rabb yang paling tinggi. Berarti nggak ada Rob selain Fir'aun menurut dia. Bahkan ditegaskan lagi di dalam surat Al-Qasas ayat 2 ayat 38. Al-Qasas 38. Ya ayyuhal malaku ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai sekalian, hai kalian ramai. Aku tidak tahu bahwa ada Tuhan untuk kamu selain aku. Subhanallah Fir'aun ya yang mengatakan satu satu Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia, Dia adalah Rob. Ini Fir'aun, mulutnya, ucapannya, karena kesombongannya. Sebenarnya hatinya Fir'aun itu meyakini bahwa dia bukan Tuhan. Hatinya Fir'aun tahu bahwa dia bukan Rob. Dia ngomong bukan atas dasar akidah, keyakinan, ideologi. Dia ngomong atas dasar sombong saja. Karena itu Allah mengatakan di dalam surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulmau wa hulwa. Mereka mengingkarinya. Padahal jiwa mereka, batin mereka meyakininya. Yang menjadikan mereka mengingkari karena mereka punya dua sifat, dulman wa hulwa, sombong dan dolim, dolim dan sombong. Jadi orang-orang ateis itu sebenarnya mereka membohongi diri mereka sendiri, membohongi diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak akan bisa. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Semua aturan yang menyimpang dari aturan Allah berarti aturan itu menyimpang dari fitrah dan aturan itu tidak akan bisa bertahan lama. Antum yang ini. Semua aturan yang menyimpang dari aturan Allah berarti itu menyimpang dari fitrah dan tidak akan bisa bertahan lama. Contohnya ajaran komunis menyimpang dari aturan Allah. Bisa bertahan nggak komunis itu? Tidak hmm. bisa bertahan. Bubar komunis. Bahkan mereka mengklaim ini akan bertahan lama dan macam-macam. Ternyata nggak bisa bertahan lama. Komunis menyimpang aturan kapitalis. Apa yang terjadi sekarang? Terjadi krisis global di dunia. karena gara apa? Kapitalis menganut aliran kapitalis Rosmalia akhirnya sekarang bubar. Aturan yang benar, yang kekal dan yang tidak akan membuat manusia rugi adalah aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Alkitab Wasunnah, Al-Qur'an dan hadis. Semua aturan, aturan apapun, tunggu tanggal mainnya. Mungkin sekarang diululukan. Wah, ini masya Allah baik, baik kita ikut ini. Tidak, tunggu tanggal mainnya. Nanti terpuruk. Begitu terpuruk, timbul yang baru lagi. Wah, ini yang baik, kita ikut yang ini. Terpuruk lagi, timbul yang baru lagi. Wah, ini baik, kita ikut ini. Terus nggak ada yang final. Nyoba-nyoba saja itu. Semuanya adalah coba-coba. Kalau aturan Allah tak final, tidak usah coba-coba. Itulah yang hak sesuai dengan fitrah, sesuai dengan segala-galanya. Karena itu, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, Nabi Musa menjawab Fir'aun ketika mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Fir'aun, maka Nabi Musa menjawab di dalam surat Al-Isra 102. Laqad alimta ma anzalaha ulai illa rabbus samawati wal ard fasair wa inni la adunnuka ya fir'aunu madbura Surah al-isra ayat nomor 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa Nabi Musa menjawab sesungguhnya wahai Firaun kamu telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu semuanya kecuali Allah, Tuhan yang mempunyai dan memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya wahai Fir'aun, aku mengira kamu itu adalah seorang yang binasa. Di situ kata-katanya adun nuka ya. Kalau diartikan mengira, tapi maksudnya adalah pasti. Wahai Fir'aun, aku yakin pasti kamu akan binasa. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Demikian pula orang-orang musyrik pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Mereka percaya kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Nanti kita jawab. Nanti kita terangkan waktu depan tentang uluhiyah Allah. Ini penting loh masalah ini. Jangan sampai ada yang mengatakan yang penting itu kenal Allah, yang penting itu mengakui Allah pencipta, pengatur alam, Allah itu yang memiliki selesai. Tapi dalam prakteknya mereka menyebutkan Allah dalam uluhiyah. Oh tidak. Orang-orang musyrik yang diperangi Nabi dulu, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, mereka bukan tidak percaya kepada Allah, percaya, Allah pencipta, Allah pengatur, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, semuanya mereka percaya. Tapi dalam prakteknya mereka menyekutukan. Sehingga pertikaian antara Rasulullah SAW dan orang-orang musyrik saat itu dalam masalah uluhiyah, bukan rububiyah, uluhiyah. Sebagai contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat al mukminun ayat nomor 84 sampai 89. Al-Mu'minun 84 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Ta Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Saya quluna lillah, maka mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Orang-orang musyriknya jawab ini kepunyaan Allah. Katakanlah wahai Rasulullah SAW kepada mereka, "Qul afala tadhakkarun?" Apakah kamu tidak ingat? Kenapa? Kamu mengatakan punya Allah, cuman kamu seakan-akan lupa, kamu menyekutukan Allah, kamu tidak ingat, kamu tidak sadar. Qul marrabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Katakanlah lagi wahai Rasulullah SAW kepada mereka orang-orang musyrik itu, Siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan mempunyai arus yang agung itu? Saya puluna lillah. Mereka akan jawab kepunyaan Allah, miliknya Allah. Kul afala tattaqun? Engkau jawab wahai Rasulullah, kenapa kamu tidak bertakwa? Kamu sudah tahu punyanya Allah tapi kamu tidak bertakwa, tidak mengerjakan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kul katakanlah laki, laki wahai Rasulullah jelaskan kepada mereka orang-orang musyrik. Man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari adabnya. Jika kamu mengetahui siapa yang punya semua ini siapa, yang melindungi semuanya siapa, dan kalau dia hendak menghadap orang, tidak ada yang sanggup melindungi orang itu. Siapa dia? Maka mereka akan menjawab, saya puluna lillah. Mereka akan jawab, Allah. Yang bisa itu Allah. Kepunyaannya Allah. Kul fa'anna tusharun. Jawablah lagi wahai Rasulullah SAW Kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Kenapa kamu tertipu? Kenapa kamu tersesat? Kenapa? Padahal kamu tahu semuanya seperti itu. Aneh atau tidak? Aneh kan? Kemudian Allah mengatakan, "Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun." Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta, mendustakan. Sudah jelas. Semuanya jelas ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Ini hak, ini batil. Ini adalah tauhid, ini adalah syirik. Kalau kita mau yakini rububiyah Allah, satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik, satu-satunya pengatur, maka otomatis Allah adalah satu-satunya yang diibadahi, otomatis. Dan anehnya, ini yang aneh ya. Yang aneh itu kebanyakan kitab-kitab tauhid yang dibahas di pondok-pondok pesantren kebanyakan itu hanya bahas masalah rububiyah. Aneh. Muter-muternya di situ aja. Ya Pak Antum apa nak Kita tauhidnya Antum lihat. Mana tauhidnya? Pembahasannya itu muter-muter tentang rubuh rububiyah saja. Allah itu apa namanya? pencipta, memberi rezeki, pengatur. Itu aja. Uluhiyah masalah jangan syirik. Perincian-perincian syirik itu apa saja? Tidak ada. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat nomor 9. la sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan jika kamu tanya mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Pasti mereka menjawab, yang menciptakan adalah Al-Azizul Alim, zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Juga Az-Zukhruf 87. Wala in sa'altahum man falakuhum. Layakulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka menjawab yang menciptakan mereka adalah Allah. Jadi rububiyah diimani oleh semuanya, hanya kemudian cacatnya adalah cacat dalam uluhiyah. Karena itulah ikhwan wa akhwati rahimakumullah masalah uluhnya ini sangat penting. Kemudian Allah masih mengajak kita bicara. Kalau ada yang selain Allah ikut menciptakan. Kalau ada yang selain Allah ikut memiliki. Kalau ada yang selain Allah ikut memerintah atau ngatur, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Yang terjadi kacau. Contoh yang paling gampang. Orang-orang Nasrani meyakini ajaran at seni Trinitas. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Iya kan? Ini bagaimana nanti? Kalau anaknya tidak nurut kepada bapaknya. Kacau enggak? Itu kan Tuhan. Tuhan kan bisa ngatur, memiliki. Seperti itu. Atau juga orang-orang majusi, penyembah penyembah api. Mereka mengatakan ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Nah, kalau Tuhan ada dua, nanti akan berkelahi Tuhan itu gimana? Perebutan antara Tuhan kebaikan dengan Tuhan keburukan. Demikian pula orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa ada selain Allah yang bisa memberi manfaat, bisa memberi mazharat. Berarti kan merupakan saingannya Allah Subhanahu wa taala. Atau juga orang-orang yang benar-benar tidak percaya dengan Tuhan, ateis, katanya. Dia sendirilah yang ngatur segala-galanya. Berarti dia seakan-akan Tuhan saingannya Allah. Iya kan? Dibantah oleh Allah di ayat yang tadi, lanjutan Al-Mukminun ayat 91. Ayat yang sangat indah. Allah mengajak kita berbicara memakai logika, pakai akal. Mattaqadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhaba kullu ilahin bima falaq wal ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain beserta Allah. Tidak ada Tuhan yang lain yang hak beserta Allah. Yang lainnya batil. Kalau ada Tuhan yang lain beserta Allah, Tuhan yang hak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Oh, saingan nanti. Ini pro saya, itu pro kamu. Iya kan? Masing-masing bawa makhluk ciptaannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Oh, nanti perang. Ayo, sabung dengan aku. Siapa yang menang, nanti makhluk saya diberikan dia. Betul, ini masuk akal sekali. Berarti nggak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Jadi di sini ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kalau ada sekutu bagi Allah dalam rububiyah, dalam penciptaan, dalam kepemilikan dan dalam perintah, yang terjadi adalah salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, masing-masing Tuhan mengklaim kekuasaannya. Ini adalah kekuasaanku, ini wilayahku. Malang milikku, Surabaya milik kamu. Ibaratnya gitu kan? Ayo ini bumi milik kamu, matahari milik aku. Ya rebutan gitu, masing-masing mengklaim kepemilikannya. Akhirnya alam semesta kacau. Kacau. Yang ngatur bukan satu, ya. Ini juga contoh ya. Yang ngatur itu harus satu. Sehingga dalam organisasi yang ngatur juga harus satu. Kalau yang ngatur lebih dari satu, sudah bubar aja organisasinya, percuma, berkelainan, rebutan. Yang ngatur satu. Beda pendapat boleh, tapi tetap uh, keputusan final ada di tangannya pemimpin. Keputusan final. Ini saya mau ini, ini selesai. Jangan tentang lagi, tentang lagi ribut terus dan tidak selesai-selesai. Percuma capek, tidak ada hasilnya. Jadi Tuhan harus satu. Dia berkuasa seluruhnya. Kalau ada yang selain, dia maka akan rebutan kekuasaan dan akan kacau aturan alam semesta. Kemungkinan yang kedua, sesama Tuhan itu saling mengalahkan, saling menyerang, saingan. Iya. Ini hendak mengatakan kamu sakit. Yang ini mengatakan kamu sembuh. Ya apa nanti? Bingung apa tidak orang itu? Di satu sisi disuruh sakit, di lain disuruh sembuh. Bingung dia nanti, kacau. Yang ini hendak, ayo kamu ajalmu datang, kamu mati. Yang ini bilang, jangan, belum datang, kamu hidup. Ini nanti orang itu mati apa itu? Akhirnya tidak hidup, tidak mati, kacau. Ya. Kalau ada perintah dua seperti itu, ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, semuanya sama-sama terjadi. Kemungkinan kedua, semuanya sama-sama nggak terjadi. ya kan? Dan ini semuanya nggak mungkin. Ada dua perintah, kamu hidup, kamu mati. Terjadi semuanya? Nggak mungkin. Tidak terjadi semuanya? Nggak mungkin. Berarti ada salah satu yang terjadi. Kacau alam semesta kalau seperti itu. Allahu Akbar. Inilah ikhwan wa akhwati rahimakumullah tentang rububiyah dan di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat tentang rububiyah Allah banyak. Kalau diterangkan nanti nggak akan habis sekian lama waktunya. Karena itu saya kira rububiyah cukup satu pertemuan saja. Dan insya Allah hari berikutnya nanti kita bahas tentang uluhiyah, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tentang rububiyah Allah, kalau anda mau buka di rumah, silakan dicatat ayat-ayatnya dan dipelajari sendiri, dibaca. Itu ada di dalam Al-Baqarah 164. Al-Baqarah 164. Kemudian di dalam Ali Imran 27 Kemudian di dalam Al-An'am 95 sampai 99. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd 2 sampai 4. Kemudian di dalam surat An-Nahl 3 sampai 18. Kemudian di dalam surat al mukminun 21 22. Kemudian di dalam surat An-Nur ayat nomor 44. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 45 sampai 54. Kemudian di dalam surat Ar-Rum 17 sampai 27. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman 1 sampai 25. Kemudian di dalam surat An-Naba 6 sampai 16. Kemudian di dalam surat An-Nazi'at 27 sampai 33. Kemudian di dalam surat Abasa 24 sampai 32 dan yang lain-lainnya itu diantaranya kalau antum baca, antum renungkan, antum hayati, tak maka akan tampak betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semuanya, menciptakan semuanya dan Allah yang memiliki semuanya. Kita tidak punya sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhil silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kontrol silakan. Ini sudah ada pertanyaan masuk SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, amin. Saya mau bertanya, jika dikatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang bisa memilih yang paling sedikit mudorotnya, apakah hal ini bisa dijadikan hujah untuk masuk parlemen dan yang lainnya? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini yang tadi malam ini ya. Kajian di Al-Rifari. Lanjutannya tadi malam ya. Dan saya tidak akan jawab panjang lebar karena jawabannya nanti panjang itu. Dan tadi malam kita telah dijelaskan panjang lebar bahwa orang itu dikatakan pandai, cerdas, cerdik kalau dia itu mampu memilih yang terbaik motoroknya di antara semua yang jelek. Jadi bukan hanya dia tahu ini baik, ini jelek, ini baik, ini buruk itu gampang. Karena baik dan buruk itu sesuatu yang jelas insya Allah ya kalau orang sportif. Kalau orang mau kembali pada aturan syariat. Yang lebih hebat lagi itu adalah semuanya ini jelek. Tapi kita bisa memilih yang kejelekannya paling ringan karena kita harus memilihnya. Menempuh kejelekan yang paling ringan, akhafud dzararain, yang madaratnya paling ringan. Ya. Silakan kalau ada yang lainnya, fadhil. Fadhil, sebentar yang depan dulu menjelaskan tentang Allah kepada anak kecil anak TK itu ya. tentang anak TK itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kita juga bingung jawabnya misalnya pertanyaan apakah Allah itu laki atau perempuan juga ketika kita jelaskan Allah selalu melihat kita tidak tidur Allah tidak capek akan tadi jadi bagaimana kalau kita ditanya oleh anak-anak yang mana mereka menanyakan apakah Allah itu laki atau perempuan maka kita jawab saja, ya Allah itu maha suci. Kita tidak boleh menanyakan Allah itu laki atau perempuan. Karena Allah maha suci daripada orang Allah seperti orang laki dan orang perempuan. Orang laki dan perempuan itu terbatas sekali. Kalau Allah tidak terbatas. Ya intinya diarahkan bahwa pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang nggak layak diberikan kepada Allah. Adapun kalau Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk, la taqudhu sinatu wala naum, apakah tidak capek? Jawabannya tidak capek. Karena Allah memang tidak membutuhkan tidur, tidak membutuhkan ngantuk. Allah tidak pernah capek. Allah terus-menerus terjaga, tidak pernah capek Allah itu. Allah Maha hebat. Ya. Seperti itu. Kemudian juga tentu saja memakai bahasa-bahasa yang cocok dengan akal anak seusia itu usianya berapa dia. Intinya jawabannya seperti itu. Fadl, silakan. Asma dan sifat masih belum. Nanti kita bahas pada saatnya. Nanti berikutnya kita bahas uluhiyah dulu. Itu juga panjang pembahasan masalah uluhiyah ya. Panjang sekali. Karena kita juga akan berbicara masalah syirik-syirik, macam-macam syirik. Kemudian baru nanti kita bahas tentang asma wa sifat. Asma wa sifat adalah pembahasan yang paling agung luar biasa. Asma wa sifat. Yang kita bahas adalah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan cara yang terbaik supaya kita bisa benar-benar makrifatullah, kenal Allah adalah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya belajar tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf, kita akan tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pada saatnya Baik lengkap. <clears throat> Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Aqidah al wasitiyah itu hampir separuh kitab bahas masalah asma dan sifat saja. Dan beliau nggak banyak bicara, langsung ayat Quran, qala Allah taala, qala Allah taala, qala Allah taala terus Allah Rasulullah terus begitu. Hampir separuh kita asma wa sifat. Lalu kita pelajari sesuai dengan ajaran salafus saleh, Baiklah. Kelebihannya ajaran salafus saleh ya dalam akidah dalam dan manhaj itu kelebihannya thariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Jadi metode salaf itu adalah lebih selamat, lebih ilmiah, dan lebih kuat argumentasinya. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan Tori Tariqatus salaf aslam wa tariqatul kolab aslam. Metode salaf itu lebih selamat, metode kolab lebih ilmiah. Nah, itu tidak benar. Yang benar adalah Tori tariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Paling selamat, paling ilmiah dan paling kuat argumentasinya. Dan kita akan tahu kalau kita memang terjun di dalamnya. <clears throat> ya, Fadol, kalau ada yang lainnya silakan, Fadol. Jika dijelaskan tadi bahwa secara fitrah ketika manusia mengakui tentang baru bukti Allah dengan berbagai dalilnya, lantas kemudian yang menjadi penyebab dari kekufuran seseorang itu sebetulnya sebab Oh ya, jadi orang kan secara fitrah itu percaya pada rububiyah Allah dan yang lainnya. Tapi kenapa dia boleh dikatakan kafir? Itu kan ya? Iya, karena kita kembali pada definisi iman. Iman itu apa sih? Manusia semuanya ini semenjak dari dulu sebelum lahir di alam arwah, sudah mengakui alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dulu sebelum lahir di alam arwah semuanya mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita. Tapi secara lahir ingkar. Berarti di sini kita perlu kembali pada definisi iman. Definisi iman. Iman itu qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wa amalun bil jawari wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, pengamalan dengan anggota tubuh dan iman bisa bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman, bisa berkurang dengan taat kepada setan, maksiat. Jadi iman bukan di dalam hati, tapi iman itu diucapkan dan benar-benar diamalkan. Karena itu Abu Talib menurut ahli sunnah wal jamaah dia itu mati dalam keadaan kafir nggak beriman. Walaupun dia hatinya meyakini kebenarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, ucapannya juga membuktikan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia tidak mau mengamalkan Islam. Sehingga yang benar dia adalah matinya mati kafir. Itu ahli sunnah wal jamaah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. <clears throat> Mereka-mereka yang mengatakan Abu Talib matinya mati beriman karena mereka beranggapan iman itu dalam hati saja. Nah, ini murjiah bahaya. Yang penting hatinya. Sehingga orang tidak pakai kerudung tidak apa-apa. Kerudungnya ada di dalam hati. Tidak bisa. Jadi begitu ya. Jadi tidak cukup dengan keyakinan hati saja, tapi harus diucapkan dan benar-benar diamalkan lengkap iman itu. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una Wa fi riwayah bid'un wa sittuna Iman ada 70 atau 60 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan La ilaha illallah ucapan mulut. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq dan yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalanan. Perbuatan ini anggota tubuh menghilangkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u batun minal iman dan malu adalah cabang daripada iman. Malu perbuatan hati. Jadi iman ucapan, perbuatan anggota tubuh dan juga keyakinan hati. Jadi itu jelas ya. Fadal silakan Pak. Iya. Iya. Ya itu masalah masalah takdir nanti itu. Itu berarti pembahasan yang paling akhir nanti, yang keenam. Rukun iman yang keenam. Jadi Allah itu menciptakan kebaikan dan keburukan karena ada hikmahnya. Hikmahnya. Hidup ini kan ujian, diuji. Ada kekafiran, ada keimanan, ada kemaksiatan, ada ketaatan. Semuanya untuk menguji kita, diuji. Yang jelas Allah itu Maha Adil dan Allah tidak mungkin berbuat zalim. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Gara-gara nyamuk orang sakit kena demam berdarah. Coba Allah tidak menciptakan nyamuk, tidak ada orang kena demam berdarah, iya kan? Ada hikmahnya nyamuk itu. Nanti ada orang sakit. Dari sakit itu dia juga diuji lagi, pahalanya ditambah, dosanya dilebur, terasa ditinggikan. Kalau tidak ada nyamuk, dia tidak akan sakit, tidak dapat pahala banyak dan yang lain-lainnya. Itu nanti pembahasan masalah takdir ya, panjang lebar pembahasannya. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu tidak mesti Allah mencintai sesuatu itu. Ada lagi Allah menciptakan dan Allah membencinya. Tapi sengaja Allah menciptakan untuk menguji. Allah menciptakan kekufuran, tapi Allah membenci kekufuran dan Allah mewanti-wanti jangan kamu kufur seperti itu. Allah menciptakan keimanan, Allah mencintai keimanan dan Allah menyuruh kita supaya beriman. Lalu kita disuruh milih. Nanti kembali kepada masalah takdir ya, panjang lebar pembahasannya. Intinya yang harus kita resapi dan kita pahami adalah Allah tidak mungkin berbuat dolim. Allah Maha Adil. Dan ini kenyataannya seperti itu. Kebanyakan orang-orang yang kafir masuk neraka gara-gara memang dia itu kafir, memang dia jelek, tidak mau diberitahu, tidak mau. Dia milih kekafiran. Jadi yang pasti adalah Allah itu Maha Adil, tidak mungkin berbuat dolim. Insya Allah nanti pembahasan masalah takdir kita bahas panjang lebar masalah itu. Ini pertanyaan yang tadi ya, ada sambungannya ternyata Yang dimaksud dengan eh, Memilih yang mazorotnya paling ringan Ini juga berkaitan dengan yang tadi malam Masuk parlemen Lalu di dalam parlemen nanti memutuskan Hukum Berarti kan mereka syirik dalam Rububiyah ya kan Syirik dalam rububiyah Bagaimana solusinya terus Masalahnya kan begini ya. Memang sistem demokrasi itu tidak ada dalam Islam sistem kufur. Kufur sistemnya. Demokrasi sistem kufur. Tapi masalahnya kita hidup di negara yang seperti ini. Sebagian mengatakan kita nggak boleh ikut campur sama sekali, titik selesai. Sebagian mengatakan kita boleh ikut di dalamnya untuk menghindari madorot yang lebih besar. Kita mencari yang madorotnya lebih ringan. Seperti itu. Sehingga ketika masuk di dalam parlemen, bukan mereka merestui hukum itu, bukan. Tapi di antara hukum-hukum yang jelek-jelek semuanya itu, kita terpaksa harus milih yang paling jelek. Bukan kita restu, bukan kita setuju, bukan kita ridho, enggak ini batil, ini tohut semuanya. Cuma daripada yang parah ini, lebih baik yang keluar dikeluarkan, yang ini. Karena kalau kita katakan ini semuanya batil, kita pakai kalau Allah, kalau Rasulullah, mau tidak mereka? Mau apa enggak? Maunya kita kan gitu, ini batil semuanya, kamu kafir semuanya. Ini loh kalau Allah, kalau Rasulullah makan. Tapi mustahil ya diamalkan itu seperti itu. Sehingga orang yang pandai terpaksa inilah daripada yang parah ini lebih baik yang ini aja keluar. Walaupun ini jelek, ini batil, ini kubur. Tapi dibanding yang itu lebih baik yang ini yang dikeluarkan. Paham tidak maksudnya itu? Bukan kita restu, bukan kita setuju dengan bukan setuju, bukan bukan. Ini batil ini. Cuman ini lebih baik daripada yang itu. Seperti itu. Mudah-mudahan nyambung ya. Mereka punya hujah. Tidak boleh. Indonesia kan mayoritas Islam. Seluruh Indonesia jangan boleh ikut. Nanti kan bubar sendiri. Itu kan kamu berkhayal. Apakah seluruh Indonesia ikut kamu? Paling-paling mengikuti itu punya 10 orang, 20 orang, 30 orang. Nah Indonesia ini orangnya 200. Iya kalau suara kita didengar, ayo, hei sa Indonesia, jangan ikut pemilu karena sistem itu kufur. Sami'na wa ata'na. Ya enak, itu bukan pemilunya. Iya kan? Tapi ketika kita mengatakan begitu apakah mereka mendengarkan kita? Logikanya bukan logika kenyataannya, realita, nggak bisa dibohongi. Semuanya ikut ke dalamnya. Karena semuanya ikut ke dalamnya, nggak mau dihindari, diarahkan aja. Semuanya ini jelek, kufur. Tapi ini masih lebih ringan dibandingkan yang itu. Paham tidak maksudnya? Mudah-mudahan nyambung ya. Seperti itu. Namun demikian, kita juga harus berlapang dada ketika menyikapi perbedaan pendapat. Ada pendapat pendapat mengatakan sudah tidak boleh sama sekali. Ya silahkan. Satu contoh lagi realita. Syekh Ali Hasan Hafidhullah Ta'ala Muridnya Syekh Albani yang dari Yordania itu Ketika Irak kan kacau kan Ada musim ditumbangkan Lalu di Irak mengadakan pemilihan umum Orang-orang ahli sunnah wal jamaah di Irak Tanya kepada dia minta fatwa Apakah boleh kami Ikut pemilihan umum Dia berfatwa Tidak boleh, jangan ikut Akhirnya ahli sunnah wa jamaah tidak ikut pemilu di Irak saat itu. Hasilnya yang yang menang, yang menguasai parlemen dari kelompok Syiah. Lalu mereka telepon lagi, "Syekh, bagaimana ini? Parlemennya dikuasai orang Syiah ini. karena kami tidak ikut pemilu." Waduh, kalau gitu kalau pemilu lagi kamu wajib ikut pemilu. Karena ketika pemilu dikuasai mereka, otomatis yang ngatur adalah mereka. Dan madorotnya lebih besar daripada ketika ahli sunnah masuk sehingga ikut ngatur di dalamnya. Bukan ngatur apa bukan, bukan Tuhan, bukan rumputnya bukan, cuma menghindari kejelekan yang lebih jelek. Ini jeleknya itu kadarnya 100. Ini jeleknya kadarnya 50. Ini jeleknya kadarnya 10. Antum milih yang mana? Harus milih, tidak bisa tidak milih. Kami tidak milih semuanya. Tidak masuk akal itu. Kalau kamu tidak pilih semuanya, malah kamu akan mendapat kejelekan yang derajatnya 200 dampaknya nanti. Pakai akal aja, logika, akal sehat. Seperti itu. Bukan merestui, bukan. Kita ini maunya hukum Allah langsung, bukan hukum Allah kafir. Tapi prosesnya ke sana itu loh, proses. Bukan langsung kun payakun. Ya jadi masalah kadang kita tidak menyadari realita, kita tidak menyadari proses. Mudah-mudahan jelas. Saya kira cukup itu aja. Allahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا اللهم min ilmin بك من wa min ينفع ومن قلب wa min ومن عين tadma' wa min دعاء لا yusma'.